بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعده Alhamdulillah Para bapak dan para ikhwah sekalian Para ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk mengisi waktu-waktu kita dalam rangka mempersiapkan bekal yang terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk benar-benar memanfaatkan waktu yang Allah sediakan dengan sebaik-baiknya. Karena sungguhnya modal kita yang paling utama adalah waktu yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Sehingga di antara perkataan yang berharga adalah kalimat Al-Imam Ibn Al-Qayyim <coughs> yang diantaranya beliau mengatakan idha'atul waqti asyaddu minal maut menyanyiakan waktu itu lebih parah dibandingkan dengan kematian kenapa fa inna idha'atul waqti tatauka anillah wa anil akhirah. Karena semuanya menyanyiakan waktu itu memutuskan Anda dari Allah dan kampung akhirat. Ini kesempatan untuk mendapatkan jannah. Wa ammal maut Adapun kematian yaqtauka anid dunia wa mafiha. Adapun kematian memutuskan Anda dari dunia dan seisinya. Kehilangan Allah dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan jannah, khotibillah, tidak akan bisa digantikan oleh apapun. Tidak ada gantinya akan tapi kehilangan dunia dan seisinya itu semuanya tergantikan dengan hati yang tidak kehilangan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan jannah. Oleh karena itulah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan waktu-waktu kita waktu-waktu yang barokah memanfaatkan waktu sebaik-baiknya karena bagi seorang mukmin modal utama kehidupan kita adalah waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita insyaallah bersama-sama ingin mengambil faedah dari sebuah doa <coughs> yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara penggalan doanya adalah Allahumma zayyina bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah aku atau hiasilah diriku dengan hiasan iman. Doa ini sungguhnya penggalan dari doa yang cukup panjang dan sangat layak untuk kita jadikan sebagai doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diantara kalimat doa yang lebih utuh dalam doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma as'aluka bil ilmil kal ghaib wa qudratika alal khalqi ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, dengan ilmu atau dengan pengetahuanmu terhadap perkara yang gaib dan dengan kekuasaanmu terhadap para makhluk hidupkanlah diriku Seandainya kehidupan itu lebih baik bagiku. Dan matikanlah aku seandainya kematianku itu lebih baik bagiku. Allahumma inni as'aluka khasyiataka fil ghaibi syahadah Ya Allah aku minta kepada engkau rasa takut baik di waktu tidak ada orang, di waktu sendirian, tidak bersama dengan manusia, maupun ketika dilihat oleh manusia. Wa as'aluka kalimat al-haqqi fi wal ghadab. Dan aku minta kepada engkau kalimat yang hak, kalimat yang benar, yang senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang benar baik saat ridho maupun saat marah wa as'aluka al-qasda fil faqri wal ghina ya Allah berikan padaku sikap sederhana baik ketika aku fakir maupun ketika aku kaya wa as'aluka na'iman la yanfad wa as'aluka qurrata ainin la tanqati ya Allah berikan padaku kenikmatan yang tidak pernah terputus kenikmatan yang tidak lenyap dan kesejukan hati yang tidak terputus wa as'aluka Ar-riyba الرضا wa Wa وأسألك برد العيس dal mamat. Ya Allah Aku minta kepadamu Keridhaan hati Dalam menerima ketentuanmu Ketetapanmu Dan berikan kepadaku Dan aku minta kepada engkau Kebaikan setelah kematianku Wa as'aluka ladzatan nazar ila wajhi wa syauqan ila liqa'ik ghaira daratin mudirrah wala fitnatin mudillah ya Allah ku minta kepada engkau kelezatan menikmati wajahmu melihat wajahmu dan kerinduan untuk bertemu denganmu tanpa ada sesuatu yang membahayakan diriku. Allahumma zayyina bizinatil iman. Ya Allah ya silah kami dengan hiasan iman. Waj'alna hudatan muhtadin dan jadikan aku orang yang mendapatkan hidayah lagi membimbing manusia di atas hidayah. Ini diantara lengkapnya doa yang dipanjatkan atau yang diajarkan Nabi kepada kita yang semua poin-poinnya tentu adalah perkara-perkara yang sangat besar. Ada yang bisa ngulangi enggak? Catatannya coba ada yang nyatet, silakan baca. Nyatet tuh? Iya, enggak apa-apa. Coba baca seadanya. Itu aja. Yang lain? Ada yang nyaret ya? Atau ada yang sudah hafal doanya? Coba iya, baca. Langsung tengah-tengah. <laughs> yang awalnya nggak ada. Atau nyatet potongan-potongan dari terjemahnya ada nyatet nggak antum? Silakan baca yang nyatet, ikhwan. Iya nggak apa-apa, antum baca aja. udah tamu tadi. Ya nanti bisa antum cari doa itu di internet atau antum cari-cari doa tersebut. Insya Allah ketemu. Yang isinya kita lihat semuanya adalah perkara-perkara yang sangat besar. Yang pertama, doa tadi mengajak kepada kita bertawasul dengan keagungan sifat Allah Subhanahu wa taala Allahumma bi ilmil kal ghaib wa qudratika alal khalqik ini adalah namanya tawasul. Di antaranya kita diperintahkan untuk bertawasul dengan asma asmaul husna dan sifat-sifat Allah yang al-ulia. Dan ini ada perkara yang masyru' yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kemudian Baru kemudian kita mengajukan permintaan-permintaan yang kita butuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ahyini in kana hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah diriku seandainya kehidupan itu lebih baik bagiku. Karena hakikat kehidupan kita yang kita pakai untuk taat kepada Allah taala Orang yang waktu-waktunya tidak dia gunakan untuk mentaati Allah, hakikatnya dia tidak punya kehidupan. Oleh karena itulah kehidupan kehidupan kehidupan hati, kehidupan iman. Sehingga ketika Allah mengatakan tentang orang-orang mereka hatinya tidak hidup, apa mengkana maitan fa'ahyainahu Apakah orang yang tadinya mati, bukan mati jasadnya, mati hatinya. Lalu kami hidupkan hatinya dengan apa? Dengan risalah, dengan iman. Ya Allah, seandainya kehidupan itu lebih baik bagiku, hidupkanlah aku. Dan seandainya kematian itu lebih baik bagiku, maka matikanlah aku. Sehingga diantara doa Nabi juga, Waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khairin Wajalil mauta rahatan lana mengkulisyar. Ya Allah, jadikanlah tambahan ke umurku ini adalah tambahan untuk senantiasa mentaatimu. Ya Allah, jadikanlah kehidupanku adalah tambahan untuk senantiasa taat kepadamu. Dan jadikanlah kematianku adalah akhir dari aku bermaksiat kepadamu. Kemudian Ya Allah, aku minta kepada engkau rasa takut. Baik ketika sendiri maupun ketika dilihat oleh orang banyak. Dan hakikat takwa, ikhwatibillah, adalah ketika seorang dia berada dalam kesendirian. Tidak ada seorang pun yang melihat dan menyaksikan. Lalu datang segala kemudahan kemaksiatan terbuka lebar dan tidak ada menghalangi dia untuk melakukannya kecuali satu pintu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan mengadakan ujian iman yang seperti itu sehingga Allah akan tahu dan Allah Maha tahu segala-galanya. Seperti Allah katakan waliyaklamallahu man yakhafu bil ghaibi agar Allah mengetahui siapa di antara mereka yang betul yaitu takut kepada Allah yang gaib. Sehingga hakikat ujian takwa adalah orang yang mereka dimudahkan Allah saat sendirian tidak ada yang melihat segala kemudahan maksiat diberikan oleh Allah Ta'ala. Lalu tidak dia lakukan karena takutnya dia kepada Allah Ta'ala. Dan maksiat ya kawan, walaupun dilakukan sembunyi-sembunyi, ini sangat berbahaya. Ulama kita mengatakan, Inna dhunubal halawat. Sesungguhnya dosa yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi itu. Hiya aslul intikasat itu menjadi sebab utama keterbalikan hidup seseorang. Sehingga terbaliknya kehidupan seorang dari baik menjadi buruk itu diantara sebabnya adalah maksiat-maksiat yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Dan bahkan ada hadis yang sangat layak untuk senantiasa kita renungkan. Hadis yang oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala di antaranya Nabi kita pernah mengatakan la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bil hasanati amsali jibali qiyamata bayda. Sungguh Aku benar-benar mengetahui ada di kalangan kaumku ini, umatku ini, suatu kaum yang kelak dari kiamat dia akan datang dengan pahala sebesar gunung Tihamah yang putih. Pahala besar. Tapi alangkah sangat tragisnya nasib orang ini. Kenapa? ja'aluhallahu haba'an mangsura. Allah menjadikan pahala sebesar gunung Tihamah yang putih ini hancur bagaikan debu peterbangan sehingga tidak ada yang bisa dimanfaatkan lagi. Kalimat ini membuat para sahabat miris sehingga ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sib umlana jalihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la, la na'lam." Ya Rasulullah SAW, sifatkan siapa mereka dan terangkan pada kami agar kami tidak termasuk golongan mereka sedangkan kami tidak mengetahui. Kekhawatiran para sahabat ketika tidak mengetahui hakikat satu perkara lalu terjerumus dalam perkara itu karena ketidaktahuan dan ini adalah bahayanya kebodohan. Terjerumus dalam perkara-perkara yang sangat ditakutkan tapi dia tidak menyadari. Sehingga Al-Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan fala raiba annal jahla aslu kulli fasadin wa kullu dararin yalhalqul abdu fid dunya wa ukhrahu fawa natijah. Tidak diragukan lagi bahwa kebodohan itu adalah sumber segala kerusakan. Tidak ada kerusakan yang muncul kecuali pasti sumbernya kebodohan. Dan semua malapetaka yang terjadi di dunia maupun di akhirat, semuanya adalah hasil atau buah daripada kebodohan. Maka <coughs> kebodohan apakah sangat membahayakan bagi ini seorang. Alhamdulillah. Maksiat uh, maka para sahabat ma, ma, para, para sahabat bagaimana minta Nabi ya Rasulullah jelaskan perkara mereka kepada kami. Siapa mereka itu? Apa kata Rasulullah SAW? Amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun mereka itu adalah kawan-kawan kalian. Dari kulit-kulit kalian. Bahkan hebatnya itu bahkan mereka ini biasa melakukan salat malam sebagaimana kalian lakukan. Tapi kenapa sampai mengalami keteras nasib yang tragis dengan amalan-amalan mereka itu? Kata Nabi, "Walakinnahum qawmun Ida khalau millahi intahakuha. Tapi mereka ini satu kaum yang apabila telah dibalik mata manusia telah menyendiri sehingga tidak lagi bersama di keramaian maka mereka tenggelam dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman kita ikhwan, zaman IT atau zaman teknologi yang manusia bisa membuka jendela dunia dengan sangat mudah apapun yang dia inginkan, maka benar-benar perkara ini perkara yang sangat mengkhawatirkan setiap kita. Alhamdulillah, maka yang Nabi meminta kepada Allah Ta'ala di antaranya, Allahumma ini as'aluka khosyataka fil ghaibi wa syadah. Wa as'aluka al haqqi fi ridha wal ghadab. Dan meminta kepada Allah kalimat-kalimat yang hak. Baik ketika ridha maupun ketika marah. Kita ini kalau sedang ridha, maka semuanya salah benar tidak dia pertimbangkan. Karena memandang dengan ainur ridho. Semuanya dianggap benar. Kesalahan bisa dimaklumi dan dimaafkan dengan sangat gampang. Atau bahkan kesalahan dianggap tidak salah. Itu ketika orang telah ridho dengan seseorang. Tapi ketika dia marah, benci, bahkan kadang-kadang kebenaran yang sangat nyata pada orang yang dia benci, dia tidak mengakui dan tidak bisa menerima kebenaran tersebut. Agama kita mengajarkan Kebenaran itu datangnya dari siapapun dan ada pada siapapun. Kebenaran tidak akan berubah menjadi kebatilan dan tetap wajib kita terima kebenaran itu dari manapun datangnya. Walaupun bahkan syaitan yang membawa kebenaran tersebut. Tapi mesti dibedakan ikhwan antara menerima kebenaran dengan mencari atau mengambil atau berguru untuk mendapatkan kebenaran. Beda. Kalau berguru untuk mengambil ilmu, untuk dia mendapatkan al-haq, tidak boleh kecuali kepada orang-orang yang memang betul mengajarkan al-haq. Tidak boleh kita berguru kepada alul batil. Tapi kalau soal menerima kebenaran, kebenaran itu datanya dari manapun, bahkan dari syaitan, wajib kita terima kebenaran, tidak boleh kita ingkari dan kita tolak wa as'aluka al-qasda fil faqri wal wal ghina. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kesederhanaan di waktu fakir maupun di waktu kaya sehingga tidak menunjukkan dia dengan kefakirannya sampai menghinakan di hadapan manusia dan tidak menunjukkan dia kekayaannya sampai dia glamor dan dia Ya, ini menjadi orang yang berlebih-lebihan israf tapi dia tetap sederhana was'aluka iman la fat. ya Allah aku minta kepada engkau kenikmatan yang tidak lenyap dan di antara caranya kita memelihara nikmat-nikmat ikhwan adalah dengan senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Qayyitun ni'am bisyukri. Ikatlah nikmat-nikmat Allah itu dengan kesyukuran. Dan nikmat itu saya sekali lagi nikmat ya semuanya nikmat dunia, nikmat agama. Lenyapnya nikmat itu diantaranya dengan kufur nikmat. Termasuk nikmat agama. Boleh jadi diantara kita pernah bisa khusyuk salat. Pernah bisa kalau baca Quran rasanya sejuk dan sangat tenang hatinya. Tapi satu saat boleh jadi suasana menjadi berubah, sudah tidak bisa lagi menikmati indahnya, lezatnya, nikmatnya, nyamannya, berbagai macam ibadah. Ini termasuk diantara dia telah dicabut atau kehilangan nikmat-nikmat yang pernah dia rasakan. Dan pasti ada sebabnya. Dan pasti sebabnya adalah kufru nikmat entah dengan maksiat, entah dengan sebab-sebab yang uh, yang dia lakukan. Yang jelas ada sebabnya. Wa as'aluka ar-ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku minta kepada Engkau keridhaan terhadap setiap keputusan takdirmu. Karena setiap takdir Allah adalah keadilan Allah Ta'ala. Adlun fiya qada'uk. Ya Allah, takdirmu adalah takdir yang adil yang Allah tidak pernah dolim sama sekali. Sehingga bagaimana seorang mukmin dia bisa ridho hatinya dengan segala ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa as'aluka ah, bardal ais ba'dal mamat. Ya Allah, aku minta kepadamu kehidupan yang baik setelah kematianku. Wa as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik Ya Allah kita aku minta kepada aku minta kelezatan melihat wajahmu. Khonibillah. Melihat wajah Allah Ta'ala itu adalah ziyadah. Kenikmatan tambahan yang Allah berikan kepada ahlul jannah. Lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang mereka berbuat baik, baginya ada al-husna. Ini al-jannah, baginya jannah, wasiyadah dan tambahannya dan melihat wajah Allah yang merupakan tambahan kenikmatan ini adalah kenikmatan yang melupakan alur jannah terhadap seli, eh, semua kenikmatan jannah. Padahal kenikmatan jannah itu digambarkan oleh Allah Ta'ala dengan ungkapan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar nikmat yang namanya telinga belum pernah mendengar, mata belum pernah melihat, atau mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, bahkan sekedar terlintas pun tidak pernah. Semuanya di luar apa manusia bayangkan dan pernah rasakan. Tapi ada kenikmatan yang ternyata melupakan ini semuanya, yaitu kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun intensitasnya seorang menikmati melihat wajah Allah tergantung yaitu derajat mereka, kemuliaan mereka, ketinggian mereka, sebagaimana kita berderajat dalam menikmati kenikmatan-kenikmatan iman. Wa as'aluka ah, ghaira dharatin mudirrah wala fitnatin mudillah Allahumma zayyina zinatil iman ini yang kita bahas. Ya Allah, hiasilah aku dengan hiasan iman. Alhamdulillah, pertanyaannya adalah apa sih untungnya kita berhias dengan hiasan iman? Ada beberapa catatan yang layak untuk kita ingat sehingga kita mengetahui bahasa hiasan iman adalah hiasan yang terbaik hiasan yang tidak boleh lepas dari kita. Yang pertama ya, billah bahwa hiasan itu ada dua, hiasan dunia dan hiasan agama. Dua-duanya hiasan. Atau hiasan dunia dan hiasan iman. Sebagaimana nikmat itu ada dua, nikmat dunia dan nikmat agama yang Allah yang Nabi kita mengatakan inallaha yu'ti dunya illa man yuhibbu wa man la yuhib wa la yu'ti dina illa man ahab. Allah memberikan nikmat dunia ini kepada siapapun dari hamba Allah yang Allah cintai maupun yang tidak Allah cintai. Sulaiman Allah berikan kerajaan yang luas, yang hebat, dan bahkan kelengkapan yang tidak pernah dimiliki oleh orang yang sebelum dan sudahnya, Sulaiman bisa bicara dengan bahasa binatang. Angin mengantarkan Sulaiman kemana mau pergi. Sulaiman bisa berbicara dengan uh, binatang ya biasa bahasa hewan. Dan bahkan para jin Allah perintahkan berkhidmat, Allah tundukkan untuk berkhidmat kepada Sulaiman. Dan Sulaiman adalah wali di antara wali-wali Allah, bahkan nabi di antara nabi Allah. Tapi juga ada yang namanya Fir'aun. Allah berikan kerajaan yang luas, makmur, hebat, sampai membuat dia maghrur dan mengatakan ana rabbukumul a'la malakum min ilahin ghairu min ilahin Ini adalah karena Fir'aun maghrur dengan pemberian Allah Ta'ala. Tertipu dengan pemberian Allah Ta'ala. Dan Fir'aun orang yang kemudian berakhir dengan kebinasaan dihancurkan Allah. Di sana ada Osman bin Affan. Yang Allah berikan harta yang melimpah, yang super banyak. Kira-kira taksirannya berapa triliun hartanya Osman Ikhwan? Hah? Bertril-tril. Osman yang gede-gede aja di antaranya pernah membelikan sumur rumata seharga kalau dikruskan rupiah kira-kira 40-an miliar. 20 ribu dinar. Satu dinar itu kira-kira 2 juta kurang dikit atau dibulatkan 2 juta. 2 juta kali 20 ribu berapa ya kawan? Hah? Ya tadi kira-kira 40 miliar. Itu sumbu pertama. Yang kedua, Osman pernah datang dengan barang dagangan sejumlah di atas seribu unta. Seribu unta ini di atasnya semuanya barang dagangan. Dulu kendaraan dagang diantaranya adalah unta. Sekarang yang mungkin truk-truk seribu unta itu kalau diparkir dari depan BSD sini di sini sampai berapa kilo kira-kira panjangnya atau berapa meter seribu unta semua barang yang ada di atas unta ini yang jumlahnya seribuan ini dijual kepada Allah alias digratiskan kepada kaum muslimin karena mengharapkan keuntungan yang Allah akan berikan kepadanya penjual pembeli yang siap membeli dengan keuntungan asyrah ila sab'imatin dhifin ila afafin katira 10 sampai 700 kali lipat sampai lipatan yang tidak terhingga Osman pernah membiayai sepertiga perang tabuk biaya perang tabuk sepertiganya ditanggung oleh Osman Kira-kira kalau ditaksir berapa triliun barang harta Osman? Yang jelas buahnya melimpah ruah. Tapi di sana ada juga manusia yang dimurkai Allah super kaya sampai kemudian juga ter atau maghrur tertipu dengan kekayaannya yang jumlah kekayaannya diceritakan Allah kunci-kunci gudangnya pun tidak kuat diangkat oleh puluhan orang yang kuat Antum coba kumpulkan kuncinya antum dari kunci seloroan, kunci pintu almari, pintu kamar, rumah, pintu pak kunci pagar, semuanya dikumpulkan kira-kira berapa kilo atau berapa kintal kuncinya Ah, ini kuncinya kok kunci gudang kekayaannya Korun itu diangkat oleh puluhan orang yang kuat itu tidak kuat. Yang menunjukkan intinya adalah luar biasanya gudang hartanya Korun. Dan Korun adalah satu di antara contoh orang yang dimurkai Allah dan Allah berikan kekayaan yang melimpah. Sehingga kesimpulannya Soal dunia bukan menjadi standar. Orang itu dicintai oleh Allah atau tidak, tapi dunia pemberiannya lebih bersifat kepada ujian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di antaranya mengingatkan tentang pikiran orang-orang yang salah. Famal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. وأما إذا ما ابتلاه فقد فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهاnan كلا kata Allah Adapun manusia itu kalau dia sedang diuji oleh Allah idza mabtalahu sedang diuji Allah taala. Dengan apa? Dengan nikmat yang beruntun. Allah berikan, Allah gerojok, Allah uh, berikan beruntun nikmat-nikmatnya. Apa komentarnya? Robbi akroman. Oh Allah sedang memuliakanku. Tapi kalau sedang diuji oleh Allah dengan dibatasi rezekinya, dipersulit, usahanya bungkrat bangkrut, keluarganya sering dapat musibah. Intinya berulang kali berkah bertubi-tubi dia mendapatkan kesulitan dalam urusan dunia, Komentarnya Rabbi ahanan. Robku menghinakanku. Kata Allah, kala enggak. Itu bukan urusan pemuliaan dan penghinaan Allah, tapi itu adalah ibtila. Bahkan Allah Subhanahu wa taala Ida ahabballahu abdah ibtalahu kalau Allah mencintai hambanya itu, justru Allah akan menguji hamba tersebut. Karena dengan ujian itu diantaranya akan Allah jadikan sebab untuk mengangkat derajat, sebab untuk bergugurannya dosa, sampai ketika nanti kelak di hari kiamat, itu ya waktu ahlul afiyah orang-orang yang tidak diberikan musibah oleh Allah Ta'ala berangan-angan. Hina yuqta ahlul bala as Saat dia melihat orang-orang yang diuji Allah di dunia itu menerima pahala dari Allah Ta'ala. Dia berangan-angan apa? Lau anna juludahum kanat bil maqarib Seandainya kulitnya itu disayat-sayat, dipotong-potong, digunting-gunting oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena betapa sangat luar biasanya pahala yang sedang diterima oleh ahlul bala, ahlul musibah. Sehingga seorang salaf mengatakan, Laulal masaib lawaratnal akhirata minal mafalis. Seandainya bukan karena musibah-musibah, maka kita ini akan bisa masuk kampung akhirat sebagai orang-orang yang bangkrut. Karena musibah itu dia akan merontokkan dosa-dosa para ahli musibah, para pemiliknya. Sehingga Sekali lagi, urusan dunia tidak berkaitan dengan kecintaan dan kebencian atau pemuliaan dan penghinaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kecintaan Allah itu berkaitan dengan sejauh mana hamba itu dia memiliki agamanya atau istiqamah di atas agamanya. Wala tidina illa man ahab. Allah tidak akan berikan agama ini yaitu istiqamah di atas agama ini kecuali kepada hamba yang Allah cintai. Akhwanibillah, dunia secara umum adalah semuanya Allah jadikan hiasan di mata manusia. Sehingga Allah ungkapan dengan ungkapan I'lamu annamal hayatu dunya laibun walahun wazinatun wa tafakhurum bainakum wa takatsurum bil amwali wal aulad. Di antaranya Allah jadikan dunia itu adalah zina hiasan. Zuyyina alin nasi syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahab wal fiddah wal khail wal musawwati wal an'ami wal hars dzalika mataul hayati dunya. Dijadikan oleh Allah zuyina sesuatu yang terlihat indah Kemudian ada nuansa kecintaan dan ada selera yaitu syahwat sehingga menyatunya tiga perkara ini dalam hati manusia membuat manusia sering hubban jaman yaitu sangat lengket kecintaannya kepada perkara dunia. Zalika mataul hayati dunia kata Allah. Tapi ya sekalian perhiasan dunia ini adalah perhiasan yang sering membuat manusia sengsara dan menipu manusia. Perhiasan palsu, perhiasan yang penuh dengan yaitu fitnah-fitnah. Bukan perhiasan yang hakiki. Perhiasan yang membuat manusia sering kemudian justru berakhir dengan kebinasan dan kesengsaraan. Sehingga ketika Nabi menggambarkan tentang dunia, Inna dunya hulwatun khadiratun. Dunia ini memang hulwah, manis. Manis. Orang kalau nyesep, ngemut barang lagi, terus dilepeh apa tetap dicecep? Ya dicecep sampai habis. Kalau uh, kalau nyicip barang pahit baru dia dilepeh. Hijau sehingga di itu enak, nyaman, demenakan sehingga membuat kesengsem sampai kalau petani terkadang ke sawah, ke kebun, lihat tanamannya hijau-hijau itu pagi berangkat sampai sore kadang-kadang itu nggak kerasa waktu sudah habis sekian lama. Nanti dulu. Kita lanjutkan sebentar ikhwan. Kita sedang bicara tentang yaitu zinatul hayati dunia perhiasan kehidupan dunia. Perhiasan ini sifatnya perhiasan yang dikatakan Allah wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidak lain kehidupan dunia dan kehidupan yang penuh dengan tipuan. Di balik perhiasan dunia sering manusia kemudian justru menjadi jelek. Berapa banyak orang yang mereka berbangga bangga dengan dunia, berias dengan dunia yang membuat dia angkuh dan sombong. Sehingga menjadi sesuatu yang tidak mengantarkan lagi kepada keindahan kehidupan. Dan perhiasan dunia, perhiasan yang murah. Murah. Bagaimana Allah SWT menggambarkan tentang murahnya kehidupan dunia. Sehingga dunia ini kata Allah apa yang dijelaskan Nabi SAW betapapun panjangnya orang dia menikmati dunia wafil haqiqah qasirah sangat pendek dan dunia ini betapapun hebatnya, betapapun kelihatan luar biasanya, fil haqiqah haqirah hina dan rendah. Allah menggambarkan betapa singkatnya kenikmatan kehidupan dunia ikhwatibillah di antara dengan ungkapan inna yauman inda rabbika kalfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah itu seperti seribu tahun dalam hitungan kalian. Kalau seandainya Anda minta maaf diberikan Allah umur seratus tahun, 100 itu sepersepuluh dari seribu dan satu hari itu 24 jam, maka umur Anda tidak lebih dari 2,4 jam dalam menikmati kehidupan dunia. Sehingga orang yang Allah berikan kesempatan bernikmat-nikmat tentang dunia selama-lamanya, ya ini semaksimal mungkin. Apa kata Allah? Numatti'uhum qalilan Summa nattaruhum ila adabin ghaliyo. Kami berikan kesempatan pada mereka untuk menikmati kehidupan mereka dalam waktu yang singkat. Kemudian akan kami seret paksa dia kami limparkan ke dalam jahanam. Dunia ini, ikhwan, sehebat apapun fil hakikah hakirah, hina dan rendah. Orang yang mencari dunia untuk dunia dan dinikmati hanya semata-mata untuk menikmati dunia, sehebat apapun dunia itu adalah hakirah, hina, dan rendah, dan murah. Allah menggambarkan dan Nabi kita menggambarkan dengan gambaran-gambar yang menunjukkan tentang rendahnya kehidupan dunia. Contoh, Nabi memiliki beberapa ungkapan tentang rendahnya kehidupan dunia. Satu, dunia itu enggak lebih daripada sayap seekor nyamuk. Laukana di dunia tak diru indallai janaha ba'udah masyakal kafir syarbatan ma' atau Seandainya dunia itu sebanding dengan sayap seekor nyamuk, Allah tidak akan berikan minum pada orang kafir walaupun setekuk. Dua, Dunia ini nggak lebih daripada bangkai kambing yang cacat telinganya. Nabi pernah jalan-jalan di pasar, mendapatkan bangkai kambing yang cacat telinganya, kemudian dicengkiwing oleh Nabi. Tahu cengkiwing nggak? Diangkat oleh Nabi, ditunjukkan kepada para sahabat, ditawarkan pada mereka. Ayuhibbu ahadukum analahu bidirham. Ada nggak di antara kalian yang mau memiliki ini dengan satu dirham? Artinya beli dengan satu dirham, dia pulang bawa bangkai kambing. Kata mereka, ya Rasulullah, nggak ada di antara kita yang mau beli, apalagi pakai beli. Kata Nabi, atau hibuna annaulakum. Ada nggak di antara kalian yang mau bawa pulang gratis? Kata para sahabat, ya Rasulullah, laukana hayyan kana aiban fa asak. Ya Nabi seandainya kambing ini hidup buat kami memilikinya itu aib karena cacat. Wa kaifa wa wa mayyit apalagi telah menjadi bangkai. Apa kata Nabi ingin memberikan pelajaran berharga pada mereka dengan tamsil yang sudah mereka lihat dan mereka punya pendapat wallahi la dunya ahwanu Allah min hada alaikum. Demi Allah, dunia tidak lebih berharga atau dunia itu lebih hina dibandingkan dengan bangkai kambing cempe yang cacat ini. Bagi kalian wahai kaum mukminin yang Allah janjikan jannah. Yang ketiga. Tamsil Nabi mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji. Dunia ini dibandingkan dengan akhirat tidak lain seperti saat Anda mencelupkan jemari ke lautan lalu angkatlah perhatikan tetesan air yang menempel di jemari Anda. Itulah tamsil dunia dan lautan yang tinggal tamsil akhirat. Yang keempat, Nabi pernah tanya kepada si fulan sahabat, "Wei fulan, mato amuk yang kamu makan apa?" Laham walaban ya Nabi. Daging dan susu wai Nabi. Kata Nabi, setelah kamu makan jadi apa? Jadi seperti yang kau juga sudah tahu ya Nabi, kata Nabi, Inallaha dorobah ma minan nas masalan di dunia. Allah membuat tamsil apa yang keluar dari perut manusia ini perumpamaan tentang dunia. Dunia itu awalnya seringnya membuat orang kemecer. Oh kemecer ya? Ngiler, kemecer, tengkleng, pisahat, kemudian burger, dawet, gudeg, soto, eh, semuanya membuat kemecer. Tapi kalau sudah masuk perut keluar kemecer lagi nggak? Itu tamsil dunia rata-rata budak-budak dunia akan berakhir dengan menjijikan dan menyengsarakan. ini bilang ini semuanya di arah tamsil yang Nabi tamsilkan. Seandainya manusia hanya mencari dunia, memperbudakkan diri untuk dunia dan untuk dunia. Anda menikmatinya pun super sangat sedikit. Ketika Nabi membaca ayat Al-Hakumut Takathur, sungguh berbanyak-banyakan dalam urusan dunia telah membuat kalian lalai ambisinya kalian terhadap dunia, terhadap harta, jabatan, kedudukan, pangkat, ketenaran, ketokohan, membuat Anda lalai, lalai dari Allah, lalai dari kampung akhirat, lalai dari kematian, lalai dari tugas ibadah, sehingga hidupnya sekedar untuk menjadi budak-budaknya dunia. Apa kata Nabi? Ya pun Adam. Anak Adam tiap hari mengatakan mali mali hartaku hartaku. Kata Nabi, oh anak Adam, harta Anda itu hanya tiga. Satu, ma'akalta fa'abnai fa'ablaita. Ah, ma'akalta fa'abnaita. Wa malabista fa'ablaita. Wa matasadakta Harta Anda itu tiga. Satu, yang Anda makan lalu habis yang Anda pakai lalu usang. Kalau mau punya yang ketiga yang Anda sodakokan itu yang akan kekal. Ikhwan, perhatikan baik-baik. Antum dan kita kalau ngejar dunia sampai ngos-ngosan habis-habisan all out kita kerahkan untuk mendapatkan dunia dan hanya untuk dunia kata orang Jawa, ora bakal nyucuk. Ora nyucuk. Tahu nggak ranyucuk? Apa ranyucuk itu? Ini pentingnya bahasa Jawa ini. Ranyucuk. Sehingga ini tidak apa itu Ranyucuk itu. Siapa yang dia telah korbankan untuk mendapatkan dunia itu menikmatinya itu nggak sepadan, nggak sebanding dengan rekosonya. Itu ranyucuk. Bayangkan coba. Antum pengen menjadi orang kaya dengan jalan menjadi dokter. SD, SMP, SMA, kemudian kuliah berapa tahun? 6 tahun, 6 tahun, rolas tahun, tambah 5 tahun, pitulas tahun. Ambil spesialis. Berapa tahun? itu cara untuk mendapatkan sampai gelar dokter itu pecicilan mencicil. Habis-habisan waktunya, tenaganya diperas semuanya. Setelah jadi dokter, apa langsung duitnya masuk semuanya? Enggak. Praktek baru melek biar langsung praktek di rumah jam 6 sampai jam 7. Tutup praktek eh, siap-siap mandi, sarapan, berangkat ke rumah sakit. Jam 8 sampai jam 4 umpamanya. Lalu pulang, mandilah apa, istirahat sebentar, buka praktek lagi jam 5 tekan jam songo. Sudah begitu tutup praktek on call, siap dipanggil rumah sakit yang manggil dia. Diperes habis nganti garing. coro anduk diperes sampai garing. Terus sekarang duitnya sudah ngumpul, ngumpul, ngumpul, ngumpul sampai miliaran. Kalau praktek, oh, hasilnya kayak sepur. Jejer-jejer merentap buahnya sampai tele-tele sampai kesel. Kemudian sudah mengumpul miliaran uangnya, menikmati juta apa ya, Makan, make-make. Makan make-make. Sekarang antum uangnya triliunan bahkan. Pengen makan. Uangnya banyak. Mboksa Jakarta ini semua apa namanya kuliner telepon semuanya suruh datang setor makanan yang paling enak bakal datang. Sampai searat-arat, sak lapangan kebak bisa dijejer. Pertanyaannya, kalau sudah waktu yang menikmati, yang bisa masuk ke perut Anda berapa? Nek soto ya pirang mangkok, kalau gudeg ya pirang kendil. Itu kalau antum paksa-paksakan sampai sundul sini, oh ambulan siap bawa ke rumah sakit. Dikit. Apalagi biasanya minta maaf kalau sudah kaya itu rata-rata wis rodok tuwo. Suge, suge loro-loro nih. Sugih pondok, sugih penyakit. Ya ancaman setruk, asam urat, gula, sembarang kalir sudah mulai banyak ngekos di situ. Ini akhirnya menikmatinya sangat minim. Satu, yang kedua yaitu make. Make itu ya pakaian, ya mobil, ya rumah, ya men semua perabot-perabot yang bisa dia beli. Bisa bangun rumah, sampai ada tawaran properti, rumah mewah dibeli semuanya sampai 10 umpamanya. 10 omah, seomah kamar 10. Berarti berapa kamar? 100. Terus sekarang wayai turu menikmati tempat tidur. Satu tempat tidur itu langsung gelepak-gelepak gitu biar nikmat semuanya apa satu kasur tok? Ya satu kasur. Antum bisa bangun rumah sampai WC-nya pun pakai lapis emas perak. Antum mau menikmati WC itu berapa lama? Masa dikekap terus WC-nya? Kan enggak juga. Bisa beli mobil miliaran jajar 10. Sekali pakai mobil berapa? Atau sekali pakai berapa mobil? Ya satu mobil. Masa direnteng 10 melaku bareng? Enggak mungkin. Dan nggak mungkin pakai mobil 24 jam muter-muter terus biar menikmati maksimal mati yang mobil nanti. Ikhwan minim sangat sedikit. Baju juga hanya satu dua lapis tiga baju. Antum sugem blegedu saben pasar, saben toko, saben butik dikumpulkan semuanya pakaian yang cocok sampai 10 lemari, sampai telung atau setel numpuk mencap-mencap sampai tekan sundul lemari. Sekali pakai berapa setel? Dua, tiga setel. Mosok bin ketok sugih langsung limola setel. Antum jalan di pinggir jalan kata anak-anak lagi kopla gitu. Kawan, ya, dunia kalau kita cari hanya untuk menikmati dunia itu sangat minim ranyucuk kata orang Jawa. Kalau hanya makan pakai makan pakai lalu mati, turah turahnya buahnya. Apa yang kita tinggalkan di dunia ini adalah miliknya ahli waris bukan milik kita lagi, kecuali yang kita titipkan kepada Allah Taala. Maka dunia ini betapapun hebatnya adalah hina kata Nabi kecuali orang yang mereka memegangnya adalah ahlu takwa maka sebagai perkataan ulama inama dunia ilal janati wa ilan nari tariqun adapun dunia ini bisa menjadi jalan yang mengantarkan ke surga atau ke neraka kalau di tangan ahlul ahlu takwa maka dunia akan mengantarkan dia ke jannah bila adapun jannah adapun iman ini perhiasan hakiki dan perhiasan yang sangat mahal Sangat mahal. Alhamdulillah. Kita semuanya telah dididik oleh Allah dan Nabi kita bahwa ada kehidupan ba'dal mamat. Ada kehidupan ba'dal mamat. Kehidupan setelah kematian kita. Yang ketika nanti apabila kita sampai gagal di kehidupan yaumul akhir, maka Anda tidak akan bisa menebus dengan apapun yang Anda miliki tentang dunia Anda. Sekarang kawan, konglomerat yang paling konglo Orang suke melegedu yang paling suke Berapa kekayaannya di dunia ini Yang tingkat dunia Berapa jumlah kekayaannya Baca enggak? Ada nggak kira-kira kekayaan sejumlah gunung yang ada di dunia itu emas semuanya milik dia? Nggak akan mungkin. Kata Allah, seandainya bumi yang bulat ini atau total bumi itu wujudnya emas milik satu orang, lalu dia pakai untuk menebus azab yang Allah timpakan pada dia, oh tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Antum mengumpulkan kekayaan sampai ngeden gaya apapun gak akan bisa punya emas besar bumi. Seandainya sampai bisa kata Allah, innalladzina kafaru wa matu wa kufarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi daban wala tadabi. Seandainya orang yang kafir itu mati dalam keadaan kafir, ketetapan bagi mereka azab maka seandainya mereka punya emas sebesar bumi, lalu dia ingin pakai untuk menebus azab, oh sekali-kali Allah tidak akan terima tebusan mereka untuk menebus kesengsaraan di hari itu. Tuhan, sekarang ini, kalau antum punya koneksi orang-orang yang hebat, itu sangat memberi kemanfaat bagi Anda. Atau Anda atau kita sekarang ini di dunia ini ketika tertimpa musibah masih banyak orang yang empati, yang perhatian dengan kita. Tapi Allah ingatkan akan ada hari yang seandainya Anda gagal di hari itu, maka orang bahkan orang yang terdekat Anda pun tidak akan peduli sama sekali kepada Anda. Wala yas'alu hamimun hamima. Bahkan sekedar bertanya kepada Anda pun enggak. Yang dulu teman dekat, teman akrab, konco kental, sahabat karib. Kemudian melihat Anda sengsara dan dia lewat. Bertanya pun enggak. Betapa ngenesnya nasib saat itu. Orang-orang yang dulu menjadi tumpuan harapan Anda. Orang-orang yang Anda telah tanggung hidupnya. Anda bekerja untuk mereka. Hari itu sama sekali nggak akan mau menolong kepo Anda walaupun sedikit pun. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sanu yughni. Hari itu setiap orang akan lari dari saudaranya, dari ibu dan ayahnya, dari istri dan anaknya, semuanya mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Bahkan kalau sekarang ini ikhwan, ibu Anda, orang tua Anda sangat perhatian dengan Anda, siap berkorban apapun untuk Anda. Akan datang hari bahkan mereka tidak sekedar hanya tidak mau berbuat baik kepada Anda, Bahkan seandainya bisa, bagaimana Anda dijadikan tumbal oleh mereka untuk menyelamatkan dari azab Allah Ta'ala. Yawadul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi idin bibani wa sahibati wa akhi wa fasilati allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yungji kalla innaha lada nazza'ata lishawa tad'u man akbara wa tawalla wa jama'a fa'awa pada hari ketika orang-orang mujrim ini dia berhadapan dengan adab Allah dia berangan-angan seandainya bisa menepus azab kalau perlu dengan anak kandungnya, nggak cukup dengan istri dan saudaranya, nggak cukup dengan keluarga besarnya, bahkan kalau perlu semua manusia di muka bumi jadikan tumbal keselamatan bagi dia, tapi kata Allah kalah, nggak bisa. Jahanam azab yang menyala-nyala, yang azabnya bisa mengelupaskan kulit kepala manusia, yang jahanam akan mengundang orang yang dulu berpaling dari agama dan hanya mengumpulkan harta tapi nggak pernah dia keluarkan di jalan Allah Taala. Alhamdulillah. sehingga orang-orang yang di dunia hanya mengejar harta, mengejar kekuasaan, dan dia lupa dengan persiapan untuk menghadap Allah hanya akan menjadi tangisan panjang dan penyesalan ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya aduh hartaku sebanyak apapun telah tidak berguna lagi ya kekuasaanku telah hancur binasa Alhamdulillah hari-hari ratapan panjang yang tidak akan ada yang bisa menyelamatkan dia dengan apa kita menebus hanya dengan satu perkara yaitu dengan iman yang kita miliki sehingga iman adalah harga yang sangat mahal harta yang sangat mahal dan iman apabila meresap dalam hati orang akan memberikan kebahagiaan tersendiri, ketenangan hidup, jannatu dunia dan iman ketika meresap betul dalam hati manusia akan menjadi hiasan yang sangat indah karena akan membentuk al akhlakul karimah. Sangat panjang ureanya tapi kajian kita kita teruskan aja ikhwan. Mudah-mudahan manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan iman sebagai hiasan dalam kehidupan kita yang akan menjadikan kehidupan kita dunia menjadi jannah tuh dunia dan akan membentuk karakter akhlak kita yang mulia dan mengantarkan kita menjadi ahlul jannah saat kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala.